Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Masail Al-Jahiliyah Sekarang kita masuki permasalahan yang ke-91. Yang mana permasalahan yang ke-91 ini Naam adalah kegiatan orang orang jahiliyah mereka bangga Nah, barakallahu fikum dengan kezaliman. Dalam artian nah keutamaan mereka atau perbuatan mereka barakallahu fikum hafizakumullah yang mereka andalkan, yang mereka utamakan adalah al-baghyu yaitu kezaliman, melampaui batas dan semisalnya. Jadi kezaliman atau perbuatan zalim dengan perbuatan kezaliman atau melampaui batas itu adalah kebanggaan mereka. Dalam artian merupakan perkara-perkara yang mereka anggap itu utama. Allah musta'an. Kita lihat di sini, qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullah alaih Al-mas'alatul hadiyatu wa tis'un, permasalahan yang ke-91 anna ajalla fadailihimul baghyu. Bahwasannya keutamaan mereka yang paling mulia adalah al-baghyu, kezaliman Allah musta'an. Wa qad Allah fihi wa dzakar. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan um, mengenai keadaan tersebut apa yang dia sebutkan. Dalam artian bagaimana? Dalam artian memang keadaan orang-orang jahiliyah itu mereka justru mengandalkan menganggap yang paling utama, yang paling mulia dari keutamaan mereka adalah berbuat kezaliman. Allah musta'an. Qala Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah, al-baghy huwa at-ta'addi 'ala an-nas fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim. Baghy itu adalah at-ta'addi, itu melampaui batas, bertindak kriminalitas atau kejahatan. Eh, jadi bertindak kriminalitas atau kejahatan terhadap manusia. Nah, barakallahu fikum berbuat jahat kepada manusia. Nam fi dima'ihim berkaitan masalah harta mereka wa amwalihim atau terhadap harta mereka, terhadap enam darah-darah mereka wa aradhim dan terhadap kehormatan-kehormatan mereka. Jadi al-baghi itu ada ta'addi, melampaui batas atau makna mana ta'addi adalah bentuk kriminalitas atau kejahatan. Jadi jahatnya mereka, perbuatan jahatnya mereka kepada manusia, ngam terhadap darah-darah mereka dan harta-harta mereka serta kehormatan mereka. Wa ahlul jahiliyyati ya'tabiruna dzalika min mafakhirihim. Naam perhatikan dan orang-orang jahiliyah menganggap eh, kriminalitas kriminalitas atau kejahatan tersebut mereka menganggap merupakan kebanggaan kebanggaan mereka wa yatamaddahuna fihi bihi fi asy'arihim wa maqalatihim dan sungguh mereka saling memuji nah atau menyanjung nah barakallahu fikum di dalam apa di dalam pantun-pantun mereka atau tulisan-tulisan mereka atau ucapan-ucapan mereka faja'al islamu bitahrimihi wa nahyi anhu kemudian datanglah kemudian datanglah agama Islam mengharamkan perbuatan bahi perbuatan jahat perbuatan kriminalitas dan juga melarangnya. Wa amara bil 'adli bainan nas dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berbuat keadilan antara manusia. Wa syara'a liman bughiya 'alaihi an yaqtassa li nafsihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Nam bagi orang yang bughiya 'alaihi itu orang yang dizalimi atau orang yang dijahati. Naam barakallahu fikum an yaqtassa an yaqtassa li nafsihi hendaknya dia Naam barakallahu fikum na'am membalas linafsihi dalam rangka untuk membela dirinya. Hatta yartadi'al baghi wa yantasir al-madlum. Agar apa? Agar orang yang berbuat kezaliman tadi atau orang yang berbuat kriminalitas kejahatan tadi dia na'barakallahu fikum terhardik atau dalam artian merasa terhardik, terhardik. Na'barakallahu fikum wa yantasir al-madlum dan juga na'barakallahu fikum agar orang-orang yang dizalimi ditolong. Naam. Allah ta'ala wa ta'ala berfirman, Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal itsma wal baghiya bi ghalil haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazdil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'alamun Perhatikan di sini. Katakanlah, hanya saja Allah Subhanahu wa taala hanya saja Rabku telah mengharamkan al-fawahish perbuatan-perbuatan keji. Ma zahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun tersembunyi wal isma perbuatan dosa wal baghya perbuatan kejahatan kriminalitas bi ghairil haq tanpa ada unsur kebenaran wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana dan juga mengharamkan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang kalian tidak memiliki burhan tidak diturunkan padanya burhan tidak diturunkan padanya nah bukti dan argumen wa antakunu 'ala Allahi ma la ta'lamun dan Allah taala juga mengharamkan kalian berbicara atas Allah Subhanahu wa taala Nah, pada perkara yang kalian tidak mengetahuinya. Berbicara tentang Allah swt tanpa adanya ilmu dilarang. Allah musta'an. Faqarana al-baghya ma'al fawahish wasyirki wal qawli 'alaihi bighairi ilmin. Faqarana al maka Allah Ta'ala dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ya, kriminalitas atau kejahatan bersamaan fawahish, bersamaan dengan perkara-perkara keji, wasyirik dan kesyirikan, wal qaul 'alaihi bighairi ilmin dan berbicara. Nah, barakallahu fikum Naam untuk Allah Subhanahu wa taala, membicarakan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Allah musta'an. Wa qala ta'ala dan Allah taala berfirman, "Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil mahtanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan keadilan. Nah, merintahkan dengan keadilan wal ihsan dan berbuat kebaikan wa ita'idil kurba dan saling mendatangi kerabat dekat sanak kerabat silaturahmi dan semisalnya wa yanha 'anil munkaril fahsya'i wal munkar dan Allah telah melarang dari perbuatan keji dan juga kemungkaran wal baghi dan perbuatan kriminalitas atau kejahatan. Jadi Allah telah mengharamkan, melarang dari perbuatan kriminalitas atau kejahatan ya'idzukum ini sebagai apa? Dan Allah telah memberikan ini semuanya sebagai nasihat untuk kalian la'allakum tadhakkarun agar kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa qala an sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatil wada' dan Rasulullah juga bersabda dalam khutbah nah pada waktu haji eh, haji wada' haji perpisahan inna dima'akum wa amwa'arabakum wa amwalakum 'alaikum haramun sesungguhnya darah-darah kalian dan kehormatan-kehormatan kalian serta harta-harta kalian adalah haram Naam barakallahu fikum atas kalian. Kahurmati yaumikum hada seperti diharamkannya pada hari kalian ini, fi baladikum hada di negeri kalian ini, fi syahrikum hada pada bulan kalian ini ala hal balaghtu. Naam ketahuilah, naam barakallahu fikum. Naam sungguh aku telah menyampaikannya. Ya naam. Dalam artian Rasulullah telah menyampaikan naam barakallahu fikum hujah dan argumen serta kabar tersebut barakallahu fikum naam. Yaitu waktu itu di Naam barakallahu fikum pada Arafah. Naam barakallahu fikum di bulan Arafah. Naam barakallahu fikum. Naam. Kemudian di Baladul Haram. Naam, Allahu musta'an. Wa qala ta'ala Allah telah berfirman, "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Naam. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dalam keadaan dia kekal di dalamnya. Maksudnya kekal di sini, para ulama menafsirkan bahwasannya mereka dalam keadaan dia atau si pembunuh tersebut di dalam neraka jahannam dalam keadaan apa? Mudah tawilah, waktu yang sangat panjang dan juga waktu yang sangat lama sekali. Nah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena pelaku atau nah, pembunuhan dalam artinya si pembunuh itu tidak sampai tingkatan kafir. Nah, barakallahu fikum tidak sampai tingkatan kekufuran, dosa besar. Dosa-dosa besar kecuali kalau dia menghalalkan darahnya kaum muslimin. Jadi pembunuhan tersebut diiringi dengan menghalalkan darahnya kaum muslimin itu hukumnya lain lagi. Naam. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah dan Allah telah murka terhadapnya serta melaknatnya. Wa addalahu 'adzaban azima dan Allah telah persiapkan untuk orang tersebut adab yang pedih atau adab yang besar wabi iqamati hadhil ahkam ahkam wa bi iqamati hadhil ahkami ar-rabbaniyyati istatabba al-amnu wa sarat al-mahabbatu bainal muslimin wa zalat anhum fawdal jahiliyyati wa an jahiyyat na'am wa an jahiyyatuha walhamdulillah rabbil alamin. Maka dengan menegakkan hukum-hukum yang rabbaniyah yang bisa mendidik ini, al amnu akan semakin menetap keamanan akan semakin tumbuh keamanan wasadatil mahabbah bainal muslimin dan akan terwujudkan nam akan terwujudkan dan terkuatkan atau terbangun rasa cinta di antara kaum muslimin dan akan hilang dari mereka faudal jahiliyah keributan na barakallahu fikum jahiliyah wa anjahi wa anjahiyatuha dan juga na barakallahu fikum kejahatan atau serta akhlak-akhlak jahiliyah walhamdulillahirabbil alamin segala puji milik Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam Ikhwani wa akhwati fillah, pada pelajaran yang ke-91 dari masalah jahiliyah ini memberikan peringatan bahwasannya termasuk perilaku jahiliyah mereka berbuat kezaliman, suka dengan perbuatan kriminalitas kejahatan. Adapun kita harus Sunnah wal Jamaah secara khusus dan kaum muslimin secara keumuman maka haram bagi kita semuanya untuk melakukan perbuatan kezaliman tersebut. Dilarang kita berlaku nah berbuat kriminalitas, kejahatan dan semisalnya. Dan dilarang kita mengalirkan atau menumpahkan darahnya kaum muslimin